Live streaming is on. Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillah falamudillalah. wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 3 Maret 2021 bertepatan dengan 21 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian Ba'dal Fajar di Masjid Al-Imam Mukbil Al-Wadi'i di Darmas Raya Sumatera Barat dalam pembahasan di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami salati tarawih wal witr maka kita masuk kepada sesi yang ketiga dan di sesi yang ketiga masih kita lanjutkan fadlu salatil witr, keutamaan dari salatil witr. Maka nah, telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari keutamaan salatil witr. Yang pertama min asbab takfiri dzunub. Dari penyebab diampuninya dosa-dosa. Yang mana pendalilannya seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah man qama gantinya man soma menjadi man qama man qama ramadan imanan wahtisaba Gufiralahu ma taqaddama min dambih. Maka makna man qama Ramadan ay qiyamu Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan di malamnya salat tarawih qiyam Ramadan. Salatu tarawih dari sini menjadi pendarilan dia qiyamul Namun tiga malam dilakukan oleh Nabi seperti kisahnya ma'ruf fi sahihin an Aisyah dihidupkan oleh Nabi kemudian ditinggalkan hanya tiga malam. Ditinggalkan setelah berkumpulnya manusia salat bersamanya maka di malam yang keempat Nabi sengaja meninggalkan dan dikatakan ini khasitu an yufridu alaikum. Aku tinggalkan, aku takut nanti Allah mewajibkan ini. Sehingga ditinggalkanlah sampai Nabi meninggal. Maka hukumnya tidak berubah. Hukumnya adalah sunnah. Dari keutamaan yang pertama di sini, Gufirallahu mataqaddama min dzambih. Diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Endak ya Abdurrahman. Mahia ya dosa-dosa yang diampuni di sini? Al-kabair, au sagair, au kullu kabair was sagair. Endak. Sagair faqat aina daliluk. Hmm? Fal yusaid akhahu salawatul khams al jum'ah Hada syahiduna. Ramadan ila Ramadan. Man sahabiyo man akhrajah? Abu Hurairah. Man akhrajah? La, fi muslim. Fi sahih muslim. Maka yang diinginkan diampuni dosa-dosanya di sini adalah dosa yang kecil saja. Karena dosa-dosa yang besar seperti zina, memakan riba, membunuh kaum muslimin, ukukul walidain, bal syirkul akbar, dosa-dosa yang besar di sini dan syirik paling besar tidak bisa hanya sekedar dihapus dengan amal-amal soleh. Maka innal hasanat yudhibna sayiat ay sayiat asugro. Dan ini yang dirajihkan oleh para ulama. Dan adapun keutamaan yang kedua Barang siapa yang sholat bersama imam. Dan sholatnya di sini disyaratkan bersama imam ayat al-jamaah. Kemudian bersama imam hatta sarifa. Wa hatta huna yufidul ghayah. Kama qala ta'ala wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Huna hatta aida yufidul goyah maknanya sampai batas makan dan minum sahur itu halal sampai terlihat benang hitam benang putih dari pajar. Maknanya terlihat di ufuk timur benang hitam maknanya kegelapan malam dari benang putih telah timbulnya terbitnya dari mentari. Maka di sini hatta yang sarifa hatta yufidul goyah sampai selesai bersama imam. Maka maknanya di sini jika seseorang sholat tarawih, sholat empat rakaah bersama imam, dan kebanyakan sholat delapan rakaah bersama imam. Ainal witr ba'dain. Witernya nanti. Ya sudah. Delapan rakaat dia pulang, maka dari lafaz ini dan ini juga dari pendapat para ulama makna harta yang sorifa sampai bersama imam dia menyelesaikannya maka yang sholat 8 rokaat berjamaah ketiganya witir di rumah misalnya 3 rokaat maka di sini wallahu a'lam tidak masuk kepada hadis ini Lalu keutamaannya apa? Kutibalahu kiamulailah kamilah. Maka dia itu akan ditulis. Semalam suntuk melaksanakan sholat. Inilah keutamaan dari sholat tarawih. Berjamaah dengan kaum muslimin dan mengikuti imam di dalam salatnya. Maka hadis ini telah datang dari berbagai sahab dari kutub sunan yang banyak diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i. Maka kutub sittah di sini meriwayatkan dari tiga kutub sittah dari Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i yang mana sanadnya bertumpu kepada Daud ibnu Abi Hind Anil Walid ibni Abdurrahman an Jubair ibni Nufair an Abidar. Maka Daud ibnu Abi Hind rawi yang sikoh dan semuanya Jubair ibnu Nufair dan Al Walid ibnu Abdurrahman kulluhum sikot semuanya rijal yang sikot Soal hada qala Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini hada hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Dan hadis ini pun telah disahihkan oleh ulama ahlul hadis di zaman now. Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i telah mensahihkan hadis ini pula di kitabnya Al-Jami'us Sahih Mimma Laisa fi dan juga Asahul Musnad Mimalai Safi Sahihain berkata Syekh kami Mukbil hada hadithun sahih ala syarti muslim maka hadis ini hadis yang sahih dari syarat Imam Muslim maka dari kesahihan hadis ini barakallahu fikum jadikanlah bagi kita keutamaan dari sholat tarawih. Di mana dari Abidar berkata, Qultu ya Rasulullah, Lau tanak yaman hadihi laylah. Wahai Rasulullah, jika engkau melaksanakan sunnah pada malam ini. Faqala ina rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu Latin. Maka pada sholat tarawih ini jika seseorang melaksanakan sholat bersama imam hatta yang sorifa sampai selesai bersama imam husibalahu Latin. Maka dia dihitung oleh Allah sholat semalam suntuk. Maka antum insya Allah di sini akan sholat bersama kita dan juga para pengurus, mungkin ada orang dari luar, orang awam, maka Rasulullah SAW yakul di dalam hadis di saat dia mengutus Muad dan juga Abu Musa al-As'ari yassira walatu asiro, wa basyira walatu maka jadikanlah perkara-perkara itu mudah bagi kaum muslimin. Jangan menjadikan ibadah itu berat. Dan basyira wala Jadikanlah kaum muslimin cinta kepada agamanya. Jangan kalian mempersempit sehingga dan memperkeras sehingga orang membenci kepada agamanya. Maka di sini kita melihat jemaah yang umum datang dan para pengurus juga mereka datang kebanyakan dari jauh, sekitar 12 kilo ke sini. Maka kita memberikan kepada mereka perkara-perkara yang mudah. Sudah mereka bekerja ma'ruf. Pengurus di Damasraya mempunyai karet, sawit, dan sebagainya. Maka bekerja keras. Di siang hari. Dan mereka datang untuk menunaikan ibadah yang sunnah, bukan wajib, berjamaah dan mengikuti pelajaran kita. Awas makna makna pelajaran di sini bukan di sela-sela tarawih, bukan. Karena yang rajih bukan dari sunnah, namun setelah tarawih. Mereka ingin mengikuti pelajaran, namun karena sholat tarawih kita misalnya selesai dalam keadaan dua juz, tiga juz, berjam-jam, maka bisa saja di mereka akan malas datang. Ingin belajar tadinya tapi akhirnya jadi tidak datang. Karena di malam pertama kita misalnya selesai dua juz. Dari Ba'dal Isya selesai jam 10. Maka kaki-kaki mereka pegal besoknya. Ah kenapa para pengurus nggak datang dan orang-orang tetangga dari masjid? Aduh capek terlalu banyak panen sawit padahal Sampai <laughs> terlalu banyak berdiri. Akhirnya tidak ikut belajar. Maka kita tidak ingin menjadi minal munafirin. Menunaikan ibadah yang sudah dan menyebabkan kaum muslimin cinta kepada Islam itulah hakikatnya. Yasiru wala tu'asiru. Wabashiru wala tunafiru. Maka kita mungkin akan menyelesaikan sholat seperti masjid-masjid yang lain. Maka kalau masjid yang lain mungkin satu jam, ya kebanyakan awam satu jam ataupun 45 menit, itu juga sudah dengan ceramah setelah empat rokaat. Kalau tidak, kita di sini tidak karena ada pelajaran setelahnya, maka mungkin 45 menit dan mungkin kita membaca mungkin beberapa lembar saja maka insya Allah di sini kita akan sholat berjamaah. Dan para ibu-ibu, umahat, serta banat juga sholat di belakang masjid ini. Maka mereka ikut berjamaah dan ikut masuk kepada, kepada hadis man sholama al imam au anna rajula idza salama al imam hatta yansarifa Husibalahu mulailah Maka para putri-putri pun umahat sholat bersama kita dan ikut kajian-kajian yang ada di masjid ini setelah sholat tarawih. Maka Alhamdulillah dalam waktu satu jam. Ba'dal Isya saja sampai jam 9 dari jam 8 sampai jam 9. Itu dihitung kalian dalam keadaan sholat setelah keluar dari masjid. Padahal kalian main bola. Main bola malam hari. Di damaj main bola malam hari. Setelah sholat tarawih, mereka main bola. Dari jam 12 malam sampai jam 2. <laughs> Di zaman Syekh Mukbil. Padahal puasa capek. Alhasil, kalian main bola, kalian melaksanakan apa-apa maka ditulis semalam suntuk dalam keadaan ibadah. Kalian paling tidur dari jam 9 sampai adan awal sahur. Ya. Mungkin seperti itu. Maka kalian ditulis dalam keadaan kia mulailah Dalam keadaan begadang seakan-akan melaksanakan sholat. Nikmat apa tidak? Tidur nyenyak, pulas, dihitung dalam keadaan sholat. Maka ini dari keutamaan dan hadis ini hadis yang sahih. Adapun dari keutamaan yang lain, maka orang-orang yang melaksanakan salat tarawih derajatnya sangat besar di sisi Allah. Istihqaq bagi mereka berhak mendapatkan gelar as-siddiqin was-syuhada. Seperti hadis yang pernah kita lewati di pelajaran siam Ramadan. An Amr ibn Murrah al-Juhani. Ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah Ara'aita in sahitu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu as-salawatal khams as-salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu hada sahiduna wa qumtuhu Famiman ana qala minas siddiqin wasyuhada. Dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu an datang seseorang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersyahadat tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah dan aku melaksanakan sholat lima waktu dan membayar zakat yang wajibku dan aku berpuasa wa tuhu apa makna kumtuhu? Dan aku melaksanakan kiam Ramadan. Karena tadi domirhu kembali kepada Ramadan. Sumtu Ramadan wa kumtuhu. Aku membangun malam Ramadan. Kiam Ramadan. Maka famiman ana lalu aku di kelompok mana? Kala minas siddiqin syuhada. Maka kamu dalam keadaan masuk kepada kelompok as-siddiqin was maka gelar ini adalah keutamaan yang besar dari Allah diberikan kepada orang-orang yang masuk perkara tadi bersyahadat dan membayar zakat dan melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat tarawih. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan dari jenis manusia tingkatan yang paling prima adalah al-anbiya. Kemudian sumayalihim al awliya minasiddiqin siddiqin wasalihin. suhada Kemudian berturut-turut di bawahnya adalah para aulia ilah, para wali-wali Allah dan para siddiqin dan para suhada. Maka mereka para wali-wali Allah ini karena saking dicintainya oleh Allah telah datang di hadis kursi yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah man adali waliyan laqad adantuhu bil harb barang siapa yang menyakiti wali-waliku orang-orang yang soleh yang melaksanakan ibadah yang wajib dan sunnah apalagi dia mempunyai ilmu menyebarkan agama dengan ilmunya yang tanpa lelah berdakwah mengajari manusia dan dakwahnya dengan qaulin sedih, dengan kalimat yang hak wala yakhafu laumata dan dia mengajar dan mengajar dan membuat kitab dan menyebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru apalagi di sekarang ini sudah ada sarana-sarana seperti YouTube ataupun Facebook, Telegram, WhatsApp maka masuk dakwahnya kepada penjuru-penjuru bahkan rumah-rumah dan kamar-kamar dan handphone-handphone, iPad-iPad. Semuanya orang yang mempunyai iPad baik dia itu di tempat yang jauh maka selama ada internet maka dia bisa mengambil pelajaran. Maka ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada para dai. Jika para dai itu berpikir bagaimana cara masuk kepada dakwah. Karena mandala ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjuki kepada kebenaran, kebaikan, hidayah, sunnah. Jika dilaksanakan oleh manusia maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Maka jika seorang da'i berpikir di zaman sekarang ini, di zaman teknologi di zaman IT, informatika teknologi, maka dia mengucapkan di masjid ucapan baik 5 menit, 10 menit, khutbah ataupun pelajaran, sampai kepada rumah-rumah yang tidak bisa ditembus tadinya di zaman dahulu, di mana di zaman dahulu, di zaman Nabi, dia berdakwah di masjid. Atau dengan para sahabatnya. Kemudian di era setelah mereka di masjid maka mungkin perempuan tidak bisa datang karena ikhtilat dan tidak ada pembatas. Maka di zaman sekarang perempuan-perempuan yang tidak datang ke masjid itu akan mendengar bahkan di kamar-kamar mereka. Dan para bapak-bapak yang sibuk bekerja di siang hari tidak bisa ikut pelajaran kita ba'da zuhur apalagi sekarang ba'dal fajr, maka mereka akan mengikutinya di rumah-rumah mereka maka bisa tertembus jidar-jidar tembok-tembok bukan tembok Berlin tapi tembok-tembok rumah mereka dan kamar-kamar yang privacy yang tidak bisa ada orang masuk tidak ada ustadz masuk mengajari putri-putri kita tapi sekarang masuk suaranya didengar di kamar-kamar mereka bahkan dengan headset-headset mereka dan di rumah misalnya putri-putri ada lima, semuanya dengar karena semuanya punya handphone. Maka seperti itu kesempatan. Maka mereka para aulia ilah yang berdakwah kepada Allah dengan ikhlas dan mengajari manusia dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka mereka para aulia kata Allah man ada liwalian laqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti dari wali-waliku, maka aku kumandangkan peperangan atasnya. Maka awas. Menyakiti para ulama, menyakiti para aulia ilah dengan mendiskreditkan namanya tanpa hujah. Jika mereka para mubtadi' dalun mudil walak haromah, kita sebutkan keburukannya. Namun jika mereka dari ahli sunnah, kemudian kita jelekkan namanya, digibahi, dijatuhkan reputasinya, disebarkan ke murid-muridnya agar murid-muridnya menjauhinya dan disebarkan di kalangan para muslimin Sipulan sudah selesai. Setelah dicek ternyata selesai apa? Dia masih salafi. Melaksanakan sholat bersama salafiin dan dia duduk bersama salafin, belajar dengan ustadz-ustadz salafi. Lalu kenapa kita diperintah untuk menghajarnya di komando? Karena ujung-ujungnya ternyata permasalahan pribadi. Ada seseorang gembong dakwah, marah kepadanya, maka kemudian gembong dakwah ini memerintahkan untuk dihajar. Maka murid-muridnya harus menghajar dia. Kalau tidak menghajar dia, maka kalian akan dihajar. Akhirnya, seperti itu keadaan. Jika orang yang dihajar tadi dan dia termasuk awliya illah, maka takutlah kepada hadis ini. Hadis kudsi. Dan ini sebab kejatuhannya para mereka orang-orang yang mencela ulama seperti kita lihat jatuhnya Al-Hajuri dan dia sekarang mahjur walakin laisa fil hajur maka jatuh dikarenakan man adzali waliyan laqad adantuhu bil harbi barang siapa yang menyakiti wali-waliku kata Allah aku kumandangkan peperangan atasnya maka hati-hati untuk mendiskreditkan para dai ilallah para salafin para ulama atau tulabul ilmnya selama dia menjadi wali maka Allah yang akan menantang peperangan dengannya. Bisa jadi di tahun ini dia mendiskreditkan para aulia ilah disebutkan di mimbar-mimbar ataupun di pelajaran-pelajaran dan murid-muridnya dijauhkan darinya. Padahal dia seorang salafi namun karena gembong yang besar ini merasa sakit hati. Dan juga khobarnya hanya khobar hoaks ternyata dari Corona Asu maka dikatakan Ustadz Fulan begini dan begitu dan dia marah. Kemudian menghajarnya bisa jadi akan berbalik di tahun depan. Karena Allah mengatakan lapad azan tuh bil harbi. Mungkin dia jatuh terpuruk. Masuk kepada dosa besar atau kebid'ahan sehingga orang menjauhinya dengan terang-terangan. Iya dan billah. Man tatabba'a auratan nas tatabba'allahu auratahu hatta walau fi qa'ri baitih. Barang siapa orang-orang yang mencari-cari kesalahan dari kaum muslimin, as-salafin, dai-dai ahlu sunnah, dia cari, dia korek-korek. Kemudian dia sebarkan ke muridnya agar dijauhi. Dan kepada kaum muslimin agar tidak mendengar kajian-kajiannya. Maka di dalam hadis Allah akan mencari dan mengorek ngorek juga dari keburukannya dan akan disebarkan meskipun dia melakukan keburukan di kamar tidurnya yang tersembunyi yang privacy yang top secret tidak ada orang yang melihatnya Allah bongkar dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya di saat kaum muslimin menyakiti para aulia ilah. Maka dari sini menjadi susunan setelah para nabi, para aulia dan dari para aulia adalah as-siddiqin was syuhada. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Qur'an pun Allah menyebutkan walladina amanu billah wa rasulih ulaika humus siddiqun was syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu hum as-siddiqun wasyuhada. Maka gelar as-siddiqun wasyuhada sangat agung. Dan begitu pun di dalam ayat yang setelahnya di dalam surat An-Nisa atau sebelumnya Umayyuti illah wa rasula faulaika ma'aladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka mereka adalah orang-orang yang siddiqin wasyuhada wassalihin di sisi Allah setelah derajat paling puncak prima para nabi maka para manusia dari gelar as-siddiqin wasyuhada wassalihin ini tingkatan yang paling baik dari jenis manusia. Maka tingkatan yang paling baik bukan duktur, bukan magister, bukan profesor, bukan ustadz, bukan syekh, tetapi adalah mereka para siddiqin wasuhada wasalihin. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan dari keutamaan salat tarawih, kiamu Ramadan bersama Ramadannya puasanya dilaksanakan di siang hari dan malamnya dilaksanakan kiamulail maka di sini akan menjadikan orang yang melaksanakannya minas siddiqin wasyuhada Adapun kedudukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Yahya Ibnu Ma'in di dalam juznya dari jalan Abil Yaman an Su'aib Ibni Abi Hamzah an Abdullah Ibni Abdurrahman Ibni Abi Husain an Isa ibnu Talha sami'tu Amr ibnu Murrah. Maka hadis ini seluruh rijalnya sikot. Abul Yaman huwal Hakam ibnu Nafi' maka hadis ini hadis yang sahih. Maka mungkin kita cukupkan kajian di sesi yang ketiga ini. Dan kajian ini kajian pertama kita live di channel kami yang baru channel Said Al-Bandunji. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanahu